Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita akan melanjutkan yang kemarin belum kita baca syarahnya mengenai bahwasannya ahlu sunnah di dalam masalah asma wa sifat harus mengambil dalil sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan bukan keinginan per individu atau keinginan akal kita karena kalau keinginan akal kita per individu atau para tokoh rusak semua nanti Paham ya? Antum lihat bagian bawah itu. Nah, setelah Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman terhadap Rasulullah dan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan beriman eh, sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan. Dijelaskan bawah itu, perhatikan bagian bawah itu. Qala Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah, kadzalika iman billah. Seperti itu pula setelah beriman kepada Allah wa bima dan setelah beriman dengan apa yang datang dari Allah taala ala muradillah sesuai dengan keinginan Allah taala nu'minu bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disimak baik-baik itu ya. Wa bima za'a Rasulillah min al-ahadits as-sahihah halaman 50 dan juga beriman dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah Alaihi wasallam minal ahadits as-sahihah dari hadis-hadis yang sahih ala muradi Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nufassiruha bi syai'in yukhalifu ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menafsirkan dengan suatu penafsiran yang berseberangan dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minat ta'wilat wat tahrifat al-batilah berupa takwil-takwil dan tahrif-tahrif yang batil. Jangan. Tangan ya tangan, turun ya turun. Paham ya? Jangan sampai antum bilang itu bukan tangan itu. Itu kenikmatan. Allah Ta'ala membentangkan dua kenikmatannya katanya. Itu kekuatan. Kita katakan itu kalam batil. Kalam yang batil ya. Karena keinginan siapa dia mengatakan seperti itu? Keinginan dia sendiri. Keinginan hawa nafsu dia. Kita harus sesuai dengan keinginan Rasulullah Salah-salah kalau hadis dan harus sesuai dengan keinginan Allah Taala kalau Al-Qur'an. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum jangan sok tahu. Jangan sok tahu kemudian apa? merusak Nah makna yang sahih. Bal nusbituha ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita menetapkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha huwa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dan inilah makna persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ta'atuhu ma amar wa tasdiquhu ma akhbar wa istinabu ma nahaa anhu zajar wa alla yu'badullah illa bima syara. Masyaallah. Definisi persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah ini. Ta'atuhu fima amar, mentaatinya terhadap perkara yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbar dan membenarkan apa saja yang Rasulullah kabarkan, wastinabu manaha anhu wazzajar dan meninggalkan menjauhi semua perkara yang Rasulullah larang dan Rasulullah zajar, Rasulullah hardik yang Rasul larang, yang Rasulullah hardik kita tinggalkan. Wa alla yu'badallah dan hendaknya Allah tidak diibadahi illa bima syara' kecuali dengan apa yang Rasulullah syariatkan. Mahum salah ini? Nah, karena ibadah itu apa? Tauqifiyah. Ibadah itu apa? Tauqifiyah, berhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Itu namanya apa? Ibadah. Naam. Ikhwan fi din azza wa wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Falad yashhad anna Muhammad Rasulullah lakin la yusaddiquhu fima akhbar kadibun fi masya Masyaallah. Orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, tapi dia tidak membenarkan apa saja yang Rasulullah kabarkan, maka dia dusta di dalam persaksiannya. Omong kosong itu istilahnya. Bersaksi tapi dia berdusta. Allah musta'an. Muttahamun muttaham lir Rasul sallallahu alaihi wasallam dia menuduh paham ya nah barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya bagaimana maksudnya dia itu nah kalau fikum menuduh Rasul itu enggak benar itu loh kenapa lah karena dia enggak benarkan paham ya nah menuduh Rasul itu dusta menuduh Rasul itu enggak benar wa a'dhama jabihi al asma sifat ja'a biha sallallahu alaihi wasallam Na'am barakallahu fikum dan yang paling agung yang Rasulullah bawa nah barakallahu fikum berkaitan masalah nama-nama dan sifat ja'abiha biha datang didatangkan datang pula dengannya sama Allah bi asma'ihi wa wasafahu bi sifatih nam bi sifatin Allah taala menamakan dengan nama-nama atau Rasulullah menamakan dengan nama-nama dan mensifati Allah taala dengan sifat-sifat fa nahnu nu'min biha maka kita beriman dengannya. Faham maksud ini? Maksudnya yang paling besarnya yang dibawa Rasulullah SAW dalam masalah asma wa sifat. Nah, barakallahu fiikum yang dalam Al-Qur'an Karim Rasul juga mendatangkannya dan beliau juga menamakan Allah dengan nama-nama dan mensifati Allah dengan sifat-sifat maka kita beriman dengannya wa nusaddiquhu fi dan kita membenarkannya wala naruddu alaihi sallallahu alaihi wasallam dan kita enggak boleh bantah enggak boleh bantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au nuharifu ma jaa anhu bita'wilat atau nah barakallahu fikum nam atau mentahrif eh, mengubah makna-makna dari zahir lafadznya dengan pengubahan-pengubahan al-batilah yang batil wa tashkikat dan tashkikat membuat ragu wa tasnifat tasnifat itu nah penyusupan-penyusupan dihias-hiasi diperindah allati dhalla biha aktsarul khalqi yang kebanyakan makhluk sesat dengan sebab apa taskikat yaitu taskikat membuat orang ragu wa tasnifat yaitu polesan-polesan selundupan-selundupan yang dihias-hiasi sehingga orang banyak yang tersesat ketika melihat apa nah barakallahu fikum hiasan-hiasan yang palsu tadi itu Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Wa kalamul Imam Ahmad wa kalam Syafi'i huwal manhaj alladhi tasiru alaihi ummatu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya dan ucapan Imam Ahmad dan juga ucapan Imam Syafi'i adalah manhaj yang Rasulullah Alaihi Wasallam dan umat Nabi Muhammad Wasallam nah barakallahu fikum ya. dan ucapan Imam Ahmad serta ucapan Imam Syafi'i adalah manhaj prinsip jalan yang umat Nabi Muhammad SAW berjalan di atasnya. Paham ya? Kita harus ngikutin sunnah siapa? Sunnah Rasulullah SAW, ngikutin jejaknya para salaf. Kalau mau selamat, ikuti jejaknya para salaf. Ingat-ingat kalamnya siapa? Kalamnya Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah atau kalamnya Al-Hafidh. Kalamnya Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari apa kata beliau? Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan apa? Dengan jejaknya para salaf dan menjauhi perkara-perkara yang baru yang dibikin oleh orang belakangan. Itu selamat pokoknya. Paham ya? Ada perselisihan, pertikaian, kembalikan kepada as-sunnah karena para salaf juga ke sana arahnya. Paham ya? Sampai-sampai berkata Ibnu Ibnu Battal rahimatullah alaih dinukilkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari apa kata beliau? Fal hujjah inda tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayajibur rujuk' ilaiha. Paham ya? Hujjah argumen ketika terjadi perselisihan adalah sunnah Rasulullah SAW maka wajib kembali kepadanya kembali kepada apa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla wa habibakumullah jami'an. Kita lihat bagian atas itu. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimatullah alaih. Itu masih sambungannya atau bukan itu? Kalau bukan sambungannya berarti itu sudah kalam Ibnu Qudamah ya. Sudah selesai situ. Nah, barakallahu fiikum langsung kalamnya Ibnu Qudamah. Tapi kalau itu masih sambungannya berarti itu kalamnya masih kalam Imam Syafi'i itu ya. Nah, barakallahu fiikum karena ini penukilan ini. Ewa. Penukilan. Nah, setelah beliau mengatakan tadi Beliau mengatakan lagi apa? Wa ala hada darajat salaf wa aimatul khalaf. Naam. Wallah alam dohirnya kayak ini sudah kalam baru ya. Makanya kalam baru berarti ini penjelasan dari apa? Penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih. Karena dohirnya kalam yang Syafi'i sudah ada titiknya itu kan? Sudah ada titiknya dan nambah barakallahu fikum secara dohirnya sudah selesai ya. Nanti kita lihat syarah yang lainnya karena di sini nggak ada apa nggak ada tanda-tandanya bahwasanya itu sudah habis atau belum cuman kalamnya itu kayak ada sambungannya gitu ya kita lihat atas itu dalam matan itu wa ala hada daradas salaf wa aimatul khalaf berdasarkan prinsip dan juga keyakinan tadi maka para salaf berjalan di atasnya dan para a'immah para imam belakangan juga berjalan di atasnya di atas apa di atas kalam yang Syafi'i tadi itu paham ya Nah, barakallahu fikum beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Beriman kepada Rasulullah dan beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti itu. Naam. Kita lihat qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah ala hadzal kalam di atas ucapan ini Berarti kan menjelaskan kalamnya Imam kelihatannya ya. Wa huwa al-iman bima ja'alillah. Maksudnya itu Ibnu Qudamah menjelaskan kalam Imam yang sudah kita lewati. Nah, berdasarkan ucapan ini, maksudnya apa? Beriman dengan apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah telah inginkan, wal iman bima ja'al Rasulullah dan beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah, ala muradillah, Rasulullah, sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan. Daraja al-salaf maka para salaf berjalan di atasnya. daraja itu saro artinya berjalan. Paham ya? Nah barakallahu fiikum berjalan di atasnya. Wahum sadru hadil ummah min as-sahabah wat tabi'in. Yang mana? Nah barakallahu fiikum para salaf itu adalah ujung awal dari umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in para salaf. Disebutkan oleh asy Muhammad bin Mani' habibullah taala ra'ah dalam kitab al Fawak Al-Janiyah kata beliau, "As-salaf humus sahabah wa tabi'un wa man ala nahjihim ila Mitin Kata beliau, "As-salaf humus sahabah wa tabi'un wa man ala nahjihim ila Mitin Salaf itu adalah para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang berjalan di atas prinsip mereka sampai apa? Sampai apa? Sampai hari kiamat. Itu salaf. Paham ya? perhatikan baik-baik, catat kalau enggak ada kitabnya. Nah, kalau fikum. gambar-gambar enggak boleh ya. Ewa. Kita lihat sini. Disebutkan di sini bahwasanya para salaf itu adalah ujung dari umat ini, dari kalangan sahabat, tabi'in, wa tabi'in. Itu para salaf. Dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn bas dalam kitab Hasyiah Fatwa Al-Hamawiyah kata beliau, "Inna salaf hum ahlul qurun al-mufaddalah." Sesungguhnya para salaf itu mereka adalah orang-orang yang berada di tiga generasi yang diberikan keutamaan. Paham ya? Ahlu qurun al-mufaddalah, yaitu orang-orang yang enam berada di generasi yang diberikan keutamaan. Kata beliau, "Wa man sara ala nahji faman iktafa asarahum wa sara ala manhajihim fa innahu aw fa huwa salafi." Wa man khalafahum fi dzalik fa huwa minal khalaf kata beliau. Semakna itu. Artinya apa? Artinya kata beliau salaf itu adalah para pendahulu yang berada di tiga generasi diberikan keutamaan dari itu. Al-qurun al-faddalah. Kata beliau apa? Waman waman ittaba atharahum dan barang siapa yang meniti jejak mereka, wasaroh alaman manhajihim dan bersalan berjalan di atas prinsip mereka, apa huwa salafi. Maka dia dikatakan salafi. Waman khalafahum bidzalik fa huwa al khalaf. Dan barang siapa yang menyelisih para salaf tadi dalam masalah tersebut, maka dia adalah orang belakangan. Dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kata beliau, "Fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan." Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah para salaf secara keyakinan. Ingat-ingat secara keyakinan. Walaupun orang belakangan kalau keyakinannya keyakinan para salaf itu dikatakan sunni salafi. Kita lihat apa kata beliau. Fa ahlu sunnati wal jamaahu mustalaf mu'taqadan. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah para salaf secara keyakinan, secara keyakinan. Kata beliau apa? Na barakallahu fikum hatta mutaakhir ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Idza kana ala tariqin nabi wa ashabih fa fa huwa salafi. Au fa innahu na'am fa innahu salafi kata beliau. Artinya apa? Kalau dia sampai orang belakangan pun orang seperti kita ini orang belakangan kan kalau berjalan di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya fa innahu salafi. Maka dia dikatakan salafi. Paham ya? Karena keyakinan tadi itu yang membentuk. Paham ya? Nam dikatakan salaf itu karena keyakinan tadi ahlu sunnah karena keyakinannya keyakinan para salaf jadi kalau ada orang ngaku ahlu sunnah kok keyakinannya orang belakangan bukan salafi paham ya hati-hati nah kita lihat sini Dia tambah jelas wal qurun al mufaddalah tiga generasi yang diberikan keutamaan. Siapa itu? Sahabat, tabi'in, atsba'u tabi'in. Khairun nasi qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah apa? Generasiku. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Nah, barakallahu fikum itu dah disebutkan. Para sahabat, tabi'in, atsba'u tabi'in. Naam. Paham maksudnya ya? Tiga generasi tersebut dikenal dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah. Al-Qurun Al-Mufaddalah, tiga generasi yang memberikan keutamaan tadi. Hadisnya jelas. Khairun nasi qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Itu dihafal hadisnya, sering muncul soalnya ya. Naam. Lam yatawaqqaf ahadun minhum fi hadza. Tidak ada salah satu di antara mereka pun yang apa? Na barakallahu fikum yang berhenti Nah, dalam masalah ini maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka enggak ada yang tawakuf. Mereka semuanya nah sepakat bahwasanya beriman dengan Allah taala dan rasulnya dan apa yang datang dari Allah dan yang dibawa rasulnya sesuai dengan keinginan Allah dan rasulnya. Naam. Yaqra'un al-Qur'an, mereka baca Al-Qur'an, wa yarbun al hadis. mereka meriwayatkan hadis, wa lam ya'taridu 'ala syai'in min hadza. Mereka tidak berani ya'tarid apa ya'tarid mengkritik. Paham ya? Mereka tidak mengkritik sedikit pun dalam masalah ini. Ya tadi itu mengkritik. Paham ya? Mereka tidak ada yang mengkritik ala syai'in min hada. Tidak mengkritik sedikit pun dalam masalah seperti ini. Ya tadi itu itu arti mengkritik itu ya. Naam. Madat ala hadzal qurun al-faddalah. Telah berlalu tiga generasi yang diberikan keutamaan, telah berlalu. Kita termasuk siapa kita ini? Kita termasuk atba atba'ut tabi'in yang jauh zamannya, ya kan? Atba'ut tabi'in sudah lewat. Kita ini azba atbanya pengikut-pengikutnya, pengikutnya lagi. Paham ya? Jauh. Tapi tetap sunni salafi selama apa tadi? Selama berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Nah, seperti itu. Jadi kalau sunni salafi harus ngikutin jejaknya para salaf gitu ya. Kalau para salaf mengharamkan gambar makhluk nyawa, enggak ada rincian yang mereka langsung terang-terangan ngambil langsung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sebagai apa? Sebagai ahlu sunnah yang mengaku sunni salafi ya kita haramkan itu loh. Enggak usah macam-macam itu kan gambar itu diharamkan kalau ukiran, kalau pakai tangan, kalau pakai video, pakai kamera bukan gambar katanya. Rincian dari mana itu? Paham ya? Hah? Nah, kalau sunnah salafi ya ikuti jejaknya para salaf, enggak usah pakai rincian. Kalau darurat lain lagi pembahasannya. Paham ya? Kalau dirinci dengan rinciannya keliru, malah tambah tambah parah gitu loh ya. Karena sekarang banyak yang mengaku sunnah salafi tapi pada asalnya apa? Sini selfie. Paham ya? Bukan sunnah salafi, sini selfie Allah musta'an itu banyak sekali. Sebelum daurah, ustaz ustaznya suruh mengisi kumpulkan dulu, di belakangnya apa? Pelang yayasan. Paham ya? Ada yang nunjukkan ikhwah itu ya Allah musta'an. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu sudah kayak gitu. Selfie enggak masalah, yang penting kan kita enggak gambar katanya. Nah, terus bagaimana? Temanmu gambar enggak? Mereka juga gambar tuh yang yang memfoto itu foto katanya. Kamera. Kamera itu kalau enggak digerakkan enggak akan bisa memfoto. Ya enggak? Coba kamera taruh gini aja. Memfoto sendiri nggak dia? Kalaupun otomatis, yang mengotomatiskan siapa? Ya orangnya tadi. nggak bisa. Paham ya? Mau pakai akal-akalan pun kalah Itu istilahnya. Itu kan cermin katanya, seperti cermin. Kalau seperti cermin, buang kameranya beli cermin yang besar. Bercermin silahkan tempat dol. Kalau dikatakan seperti cermin, nggak bisa, nggak bisa. Dalil kok dilawan. Gunung ada tanduk, patah tanduknya. Paham ya? Gunung tanduk patah nggak gunungnya? Atau tanduk yang patah? Tanduknya dalil kok dilawan itu loh. Ya mental dalil dilawan. Mami ya? Hati-hati ya kalau sudah dalil sudah nggak usah dilawan. Dalil udah patokan Al-Qur'an Sunnah sudah jangan dilawan lagi. Nah, barakallahu fiikum. Sami'na wa ta'na. Kita lihat sini. Madat ala hadal qurun al-mufaddalah. Tiga generasi yang berikan keutamaan telah berlalu. Ma'taradu ala hadil ayat. Mereka tidak ada satupun yang menentang, mengkritik ayat-ayat ini. Wa ala hadil hadis. Tidak ada satupun yang mengkritik membantah hadis-hadis ini. Wa inna ma hadatsal i'tirad ba'da inqidha'il qurun al-mufaddalah. Hanya saja muncul kritikan, muncul perlawanan, muncul penentangan setelah apa? habisnya tiga generasi. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, muncullah penentangan-penentangan setelahnya. Paham ya? Tapi yang paling selamat bagaimana? Yang mengikuti jejaknya para salaf selesai. Nah barakallahu fikum haram haram. Enggak usah panjang lebar. Nah barakallahu fikum Allah musta'an. Karena kalau bid'ah wadonal, dalal itu walaupun serukun-rukunnya pasti pecah nanti. Paham ya? Pecah dengan apa keadaan mereka sendiri. Kadang apa? Besar-besaran yayasannya. Mau punya antum yayasan kecil, punya anak besar, duanya lebih apa? Lebih ngalir katanya. Allah musta'an. Yang satunya tapi kan yayasan punya antum hizbiyah katanya, punya anak salafiyah katanya. Sudah Eh, mengatakan seperti itu. Kalau salafiyah mana salafnya? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan buktinya mana ada salafnya yayasan itu. Munculnya dari negara kufar sana yayasan-yayasan itu. Bukan dari Ahlus Sunnah. Paham ya? Karena yayasan yang ada di Indonesia ini sebenarnya itu kalau diarabkan itu bukan muassasah jam'iyah. Tempat mengumpulkan harta, mencari dana. Kalau muassasah yang PT-PT, persero perusahaan itu enggak ada masalah karena apa? Murni untuk apa? Dunia, perusahaan-perusahaan. Tapi Yayasan As-Salafi, Yayasan al ansor eh? <laughs> Barakallahu fikum atau yayasan mana? Mantan ya, mantan dulu mantan. Yayasan al ansor dulu pernah di sana ya. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Nasallahu an yahdihum. Itu bagaimana? Mana ada ditutup untuk, untuk apa? Untuk bisnis dunia, dakwah. Paham ya? Pembangunan pondok, perluasan lahan. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya ini sekedar selingan ya bahwasanya apa? Bahwasanya munculnya perselisihan, pertikaian nah setelah apa? Tiga generasi yang berikan keutamaan. Hina maja'a ulama'ul kalam wal falsafah ini. Tatkala datang ulama ahlul kalam dan ulama ahli filsafat. Hati-hati, ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu yang sangat berbahaya sekali. Paham ya? Terkadang dalil di hadapan antum terkalahkan dengan apa ilmu filsafat sama dia di diputar-putar, diputar balikkan faktanya. Mami ya? Akhirnya apa? Wahia. Kayaknya benar juga nih ya. Ya kalau kita ngikutin prosedur, protokol katanya. Itu selamat ya, kita nggak perlu ke masjid aja yuk. Gitu. Sholat kalau bisa renggang katanya. Mami, ya? Oh iya juga ya. Filsafat. mami, ya? ahlu kalam, hati-hati. Nam, Barakallahu fikum. Jangan sampai antum terdoktrin bahwasanya corona, virus corona itu di masjid. Mami, ya? Masjid itu tempat yang suci, yang bersih. Orang ketika masuk masjid wudhu terlebih dahulu pasar. Antum lihat pasar, kerumunan banyak orang, kok nggak dibilang ada corona gitu. Paham ya? Mana ada orang ke pasar wudhu bersih itu, tangannya kotor, jual beli. Paham ya? Itu nggak dikritik, nggak panjang lebar. Paham ya? Demonstrasi protokol katanya, nggak boleh kerumunan, nggak boleh apa? Banyak orang, lihat demonstrasi ribuan ngumpul ngapain itu? Paham ya? Itu dikasih kelonggaran hak asasi manusia katanya. Ta'lim daurah dilarang. Paham ya Allah musta'an. Itu berarti perlu apa? perlu dicek ulang keadilan di mana letaknya itu loh paham ya nah barakallahu fikum protokol protokol protokol kopat kopit kopat kopit nah kayak gitu paham ya Allah musta'an nah barakallahu fikum kita lihat sini akhirnya apa lockdown sampai sekarang <laughs> Allah musta'an usia 18 tahun nggak boleh ke masjid 18 tahun ke bawah kalau 18 tahun ke atas silahkan katanya 60 tahun ke atas nggak boleh ke masjid bahaya Eh? Karena apa? Karena fisiknya nggak kuat katanya. Allah musta'an. Enggak usah jauh-jauh tetangga kita sama itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Fa'adkhalu fid din ma laysa Akhirnya mereka memasukkan dalam agama ini bukan bagian dari agama. Bayangkan dimasukkan. Eh, mulai dari apa? Penggalangan dana eh, atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum atau yayasan-yayasan atau ilmu-ilmu filsafat yang merusak masalah asma wa sifat pun mereka tidak kalah kalau Allah Ta'ala itu zatnya maha tunggal, dulu sebelum Allah Ta'ala itu apa ya kira-kira? Dibahas, dulu sebelum Allah Ta'ala ada itu apa ya? Dibahas putar balik, putar balik, sampai apa? Dia pikirkan sampai dia apa? Ngurung, ngurung apa? Ngurung diri di kamar. Selama berapa kemarin? 40 hari. Keluar ngaku Imam mati Allah musta'an. Stres anu ujung-ujungnya karena apa? Membayangkan perkara yang enggak perlu dibayangkan. Wa kamu alqawaid itu walbarohin wal barahin alaqliyah hak kama sammunaha hakamuha fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu Mereka menjadikan hukum kaidah-kaidah mantik, kaidah kalam wal barahin alaqliyah dan bukti-bukti akal sebagaimana mereka namakan hak hakkamuha mereka menjadikan hukum tersebut untuk menghukumnya Al-Qur'an sunnah. Al-Qur'an sunnah malah dihukumi Seharusnya Al-Qur'an dan Sunnah itu menjadi hukum malah mati hukum oleh mereka. Dengan apa? Ilmu kalamullah musta'an. Ikhwan fi din azza nasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Itu yang kita bahas. Adapun imam-imam khalaf yaitu imam-imam belakangan yang mereka juga berpendapat berjalan di atas prinsip para salaf dalam masalah asma sifat insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang nasallallahu assalamatal afiyah wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah walhamdulillahirabbil alamin